Siapa orang-orang yang fasik? Bagaimana ciri-ciri mereka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang fasik itu adalah mereka-mereka yang menggugurkan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di mitsaqihi setelah janji itu ditetapkan. Janji yang ditetapkan adalah tauhid. Janji yang ditetapkan adalah tauhid. Dan pada dasarnya seluruh Bani Adam mereka telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya untuk mengakui bahwasannya Allah satu-satunya Rob, mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Seperti Allah terangkan di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rob kalian? Qalu semua manusia, semua Bani Adam mengatakan, "Bala syahidna." Benar wahai Rob dan kami menjadi saksi. Kapan perjanjian ini ditetapkan? Perjanjian ini ditetapkan sebelum manusia lahir ke dunia ini. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang menggugurkan perjanjian ini. Orang-orang yang menggugurkan perjanjian ini. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mithaqihi. Kemudian kata Allah wa yaqfa'una ma Allah bihi ayyusala. Dan mereka orang-orang fasik adalah orang-orang yang memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Hubungan kerabat, silaturahim. Ya. Wa yufsiduna fil ar. Dan mereka orang-orang fasik yufsiduna fil ar, selalu membuat keonaran, kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang merugi. Rugi dunia dan rugi di akhirat. Kita lihat tafsirannya. Qala Alladzina yankuthuna ahdallah alladzi akhadahu alaihim bitauhid wa ta'ah. Orang-orang fasik adalah mereka-mereka yang telah membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala Ingat perjanjian yang dimaksud apa tadi? Tauhid. Ya. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah yang telah Allah ambil janji itu dari mereka bitauhidi wa ta'ah berupa tauhid dan ketaatan. Waqad akadahu bi irsalir rusul. Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan janji ini dengan mengutus para rasul wa inzalil kutub dan menurunkan kitab-kitab wa yukhalifuna dinallah kaqatil arham wa nashril fasadi fil ard dan mereka orang-orang fasik juga menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala kaqatil arham seperti memutuskan tali silaturahim wa nashril fasad fil ard dan menyebarkan kerusakan di muka bumi Ulaika humul khasirun fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana cirinya orang-orang yang fasik, maka paling tidak ada tiga. Yang pertama, melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, untuk disambung. Dan yang ketiga, yufsiduna fil ar. Merusak di muka bumi.